Ibn fillah rahimani wa Rahimahumullahu jami'an. Sekarang kita ingin membicarakan masalah status. Kalaulah antum ditanya, apakah status antum atau untuk lebih simpelnya, untuk lebih sederhananya, ada berapa status manusia? Cuma ada tiga, yaitu alim, alim dan awam. Alim, alif dan awam. Seperti yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan an-nasu salasa manusia itu ada tiga ada tiga saja statusnya yang pertama alim rabbani yang kedua muta'alim ala sabilin najat dan yang ketiga Habjud Ri'ah Atba'ubul Dia mengatakan yang pertama adalah Alim Rabbani Seorang alim Ahli ilmu, ulama Yang kedua Muta'alim ala sabilin najat Penuntut ilmu Yang berada di atas jalur keselamatan Dan yang ketiga yang kedua tadi talib ilm. Yang ketiga hamjud ri'a, yaitu awal atba'u kulli naib. Yang bisanya cuma ikut-ikutan kemana angin berhembus, situlah dia mengarah. Awam yang tidak memiliki ilmu, bukan ulama maksudnya, dan bukan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimahumullahu jami'an. Setiap orang harus menjelaskan statusnya. Dia berada pada level yang mana? Apa statusnya? Apakah statusnya sebagai seorang alim? Kalau bukan, apakah dia seorang menuntut ilmu? Kalau bukan juga, maka tidak ada jawaban lagi baginya kecuali yang ketiga yaitu dia adalah orang awam atau kulinanik yang hanya bisanya cuma ikut ikut-ikutan yang tidak mengenal halal dan haram tidak mengenal tauhid dan syirik tidak, tidak mengenal sunnah dan bid'ah tidak mengenal ma'ruf dan mungkar ini awam berarti kita lihat sekarang ini manusia memang tiga. Alim atau penuntut ilmu yang terus menggali dan memperdalam ilmu syar'inya, menggali ilmu agama untuk kebaikan dirinya, keluarga dan masyarakatnya menuju kepada level yang lebih tinggi yaitu tingkatan ulama atau yang ketiga tadi yaitu awal yang nggak mengerti agama, yang nggak mengerti syariat, yang tidak mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita lihat, kalau kita berkaca pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga manusia tidak terlepas dari tiga status ini. Alim, ada para penuntut ilmu dan ada awam di kalangan sahabat ada yang alim, ada yang penuntut ilmu, dan ada yang awam seperti Arab. Pada masa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ini adalah kalangan awam yang kasar dan keras yang senantiasa datang kepada Nabi lalu menarik selendang Nabi memintanya secara kasar itu Arab-Arab Badui ini kalangan awam yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam kitabnya Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. al orang Arab Badui itu sangat keras kekafirannya dan kemunafikannya. Wa ajdaru an la yafhamu hududa ma anzalallahu ila rasulih. Dan lebih patut untuk tidak mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan kepada rasulnya. Kita lihat dalam sejarah orang-orang awam ini, arab para Badui ini, peninggal Rasulullah kembali kepada kekafiran. Begitu cepat mereka kembali kepada kemunafikan, kepada kekafiran, menolak membayar zakat, berkhianat terhadap kaum muslimin, bekerja sama dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah dia kondisi orang-orang awam itu tenggelam di dalam kesibukan-kesibukan duniawinya. Ini gambaran Arab, Arab Baduy pada saat itu. Demikian pula sekarang ini Ikhwan Manusia tidak terlepas dari tiga status ini. Maka pilihlah status mana yang akan kita raih dan kita tempati. Apakah kita seorang alim atau sudah sampai kepada level ulama? Kita rasa belum dan kita mungkin agak sedikit yakin belum. Kemudian tingkatan penuntut ilmu inilah yang sedang kita kejar. Inilah yang sedang kita raih kualifikasi. Status sebagai penuntut ilmu. Dan jangan memilih status yang ketiga yaitu apa? Puas menjadi orang awam. Ya, puas menjadi orang awam. Ada sebagian orang yang seperti itu cara berpikirnya dia tinggalkan majelis ilmu, menuntut ilmu dengan serius. Dan dia posisikan dirinya menjadi orang awam, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kesibukan-kesibukan duniawinya, dan melalaikan menuntut ilmu. Tidak mau posisikan dirinya sebagai seorang talib, seorang penuntut ilmu. Jadilah dia orang awam, banyak kerugian-kerugian yang dideritanya, banyak kebaikan-kebaikan yang terluput dari dirinya. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fitih. Karena siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya tafakuh fitih, menuntut ilmu agama. Dan ini merupakan karakter yang tidak ada pada orang-orang munafik, yaitu tafakuh fitih maka dari itu Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Janganlah antum merasa puas menjadi orang awam Atau berusaha untuk keluar dari status awam Ikhwanifiddin Menjadi apa? Status penuntut ilmu Ali bin Abi Thalib mengatakan tadi An-nasu salasa Manusia ada tiga Tidak ada yang keempat Kalau Allah subhanahu wa ta'ala lebih detail atau lebih umum membagi manusia menjadi dua. Sebenarnya tiga, yaitu fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ini dalilnya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bagi siapa yang mencermati hadis ini atau ayat ini afwan, pasti dia akan menemukan bahwa ada tiga manusia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Siapa yang bisa mengurai ayat ini? Bagi manusia menjadi tiga. Apa arti ayat itu? Was'alu ahla dzikri ikutum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikri yaitu siapa? Ulama. Ikutum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui. Nah, di sana ada yang bertanya, ada yang ditanya, dan ada yang tidak bertanya. Jadi manusia berdasarkan Al-Quran firman Allah tadi cuma ada tiga ya Bani Fiddin. Ya, yang bertanya ini para penuntut ilmu. Dia datang ke majelis, dia tuntut ilmu bagus-bagus, baik-baik, serius. Yang kedua yang ditanya yaitu oh, ulama ahlu fikri. Yang ketiga ini yang parah yaitu yang bukan orang yang ditanya dan bukan pula orang yang bertanya itu Nah Inilah dia orang-orang awam. Ya, jadi hendaklah kita mempertegas status kita sebagai seorang talibul ilmi, apapun profesi kita. Karena manusia itu tingkatan wa inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usaha-usaha kamu itu berbeda-beda. Manusia Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia eh, syafaat ilmiah yang berbeda-beda, kemampuan berpikir berbeda-beda, kemampuan usaha juga berbeda-beda. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang karyawan, pegawai, ada yang guru, ada juga yang pengangguran, belum dapat kerja, Apapun profesi antum, namun jadilah seorang penuntut ilmu. Pertegas status sebagai penuntut ilmu. Apapun, dimanapun antum berada. Sebagai seorang pegawai-pegawai yang menuntut ilmu. Sebagai seorang polisi, polisi yang menuntut ilmu. Sebagai seorang guru, guru yang menuntut ilmu. Sebagai seorang petani, atau pedagang, petani dan pedagang yang menuntut ilmu. Nah, demikian Ibn arahimani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, jadi kita harus mempertahankan status kita sebagai penonton ilmu. Jangan dilepas, jangan terkena penyakit futur lalu melepas statusnya sebagai penonton ilmu. Dan apabila seseorang telah melepas statusnya sebagai penonton ilmu, hanya ada dua kemungkinan. Dia sudah beranjak ke level yang lebih tinggi, yaitu menjadi seorang alim yang ditanya, atau turun kelas, yaitu menjadi orang awam. azan ya Allah wa iya Nah, di sini ada faedah yang akan kita bacakan kepada antum sekalian dari kitab Miftah dari Sa'adah tulisan Ibnu Qayyim al tentang keutamaan ilmu atas harta ya keutamaan ilmu atas harta. Beliau mengatakan inna fadlal ilmi 'alal mali yu'lamu min wujuh. Sesungguhnya keutamaan ilmu daripada harta itu dapat diketahui dari beberapa sisi. Di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan 20 sisi. 20 sisi di mana ilmu lebih utama daripada harta. Yang pertama, Sunifidin Allah wa Iyakum jami'an. Annal ilma mirasul anbiya wal mal mirasul muluk wal agniya. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhamah walakin warrasu al-ilma. Para nabi tidak mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Wal mal adapun harta adalah miratul muluk wal agniya. Warisan para raja dan orang-orang kaya. Kalau saya tanya mana yang lebih utama, an atau agniya? Ya, Ambiya tentunya. Kalau tidak, kalau salah jawabannya berarti antum asbiya. Asani, annal al-ilma yahrusu sahibahu wa sahib wa sahibul mal yahrusuhu maluhu malahu. Ilmu itu menjaga pemiliknya ilmu menjaga pemiliknya. Sementara pemilik harta bersusah payah untuk menjaga hartanya. Ya, bersusah payah untuk menjaga hartanya. Pakai gembok, pakai kunci lagi, dimasukkan dalam kotak box, dikunci lagi. Demikian menjaga harta, payah, susah. Ya, berat hati kita. Susah hati kita menjaga harta itu. Ilmu justru menjaga diri kita, Ibn Fitin. Yang ketiga, Annal mal buhut nafakat wal ilm Yizku ala nafakat Harta itu akan hilang kalau diberikan. Kalau disedekahkan, apalagi dihambur-hamburkan, akan hilang. Adapun ilmu akan terus berkembang, bertambah apabila diberikan ya yaitu bertambah lengket ya karena atau kuasa kita lancar gaji karena di diulang ya dengan mengajarkan ilmu berikan ilmu kita mengulang-ulang ilmu itu sehingga semakin lengket ada seorang ulama yang mengajarkan Sahih Bukhari sampai 50 tahun hingga hafal dia Sahih Bukhari itu. Jadi ilmu semakin diulang, semakin diberikan, semakin dikeluarkan, semakin bertambah. Harta semakin banyak kita keluarkan semakin berkurang dia iman Yang keempat ar-rabi' anna sahibal mal idza mata maluhu. Pemilik harta jika dia mati maka harta akan berpisah darinya. Harta akan mengucapkan sayonara. Selamat berpisah. Berpindah tangan kepada orang orang lain kepada ahli warisnya. Wal ilmu yadkhul ma'ahu qabruhu. Adapun ilmu akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya. Salah satu pertanyaan alam kubur adalah wa ma ilmuka? Apa ilmu kamu? Dan jawaban-jawaban di alam kubur itu berkaitan dengan apa? Al ilmu man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Itu jawabannya dengan apa? Dengan ilmu Ibn Fitin. Ya bergantung kepada tingkat ilmu dan amal seorang di dunia. Yang kelima Ibn Fitin, annal ilma hakimun alal mal, wal mal la yahkumu alal ilmi. Ilmu itu adalah hakim penentu atas harta. Sementara harta tidak bisa menghakimi ilmu. Ilmu bisa menghakimi harta, harta tidak bisa menghakimi ilmu. Yang keenam, akal mal yahsulu lil mu'min wal kafir wal jirri wal fajir wal barri wal fajir. Ilmu itu diperoleh semua orang, mukmin, kafir, orang baik, apa uh, harta akal mal ya sululil mu'min wal kafir wal wal barri wal fajir. Harta itu diperoleh oleh semua orang, mukmin, kafir, orang baik, orang fasik. Semua dapat harta. Kalau nggak percaya lihat ke luar masjid Cina, banyak hartanya. Wal ilm an-nafi' la yahzuru illa lil mu'min. Adapun ilmu yang bermanfaat hanya diperoleh seorang mukmin. Ilmu adalah nur kata Allah. Al ilmu nurun. Apa kata Al Imam Syafi'i di dalam syairnya, al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Yu'ta min ilahi yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullahi la yu'ta lil 'atil dan cahaya Allah ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang maksiat. Nah demikian yang pendidik. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi harta bisa dimiliki semua orang sementara ilmu hanya orang mukmin yang bisa mencicipinya. Yang ketujuh, akal alim yahtaju ilaihi muluk wa sahibul mal yahtaju ilaihi ahlul adab wal faqa. Orang alim itu dibutuhkan oleh raja-raja. Tempat bertanya bagi para raja, orang kaya, siapa saja butuh kepada ahli ilmu untuk bertanya. Adapun orang kaya yang butuhkannya adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya. Yang kedua, menifani fitin anna nafsa tasruku wa tazku il ilmi wa tahsilihi. Jiwa akan menjadi mulia dan akan menjadi bersih dengan mengumpulkan ilmu. Dengan mendapat ilmu, meraih ilmu, menuntut ilmu. Adapun al-mal la yuzakkihi wa la yukammiluha wa la yaziduha sifat kamal. Adapun harta tidak akan menyucikan, tidak akan menyempurnakan dan tidak akan menambah kesempurnaan seseorang. Bahkan an-nafsu tanqusu wa tashuh wa tabkhul. Wa tabkhul. Bahkan jiwa akan menjadi kurang, kikir dan bakhil bijak ilmal dengan mengumpulkan harta. Berbeda dengan mengumpulkan ilmu, jiwa akan bersih, jiwa akan mulia, jiwa akan terhormat. Sementara mengumpulkan harta, jiwa akan bakhil, pikir, dan tamak. Subhanifidin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. At-tasi yang kesembilan. Innal mal yad'uha ila tughyan wal fakhr wal khuyala wal ilmu yad'uha ila tawadu wal qiyam bil ubudiyah harta akan mengajak pemiliknya kepada perbuatan melewati batas, berbangga-bangga dan sombong. Ini sya'nu al-aghniya. Ciri khas orang-orang berharta. Itu apa? Tuhian melewati batas. Fakar berbangga-bangga dan apa? Sombong dan terkabur. Adapun ilmu akan mengajak mengiring pemiliknya kepada apa? At-tawadu. Sikap tawadu dan al-qiyam bin ubudiyah. Melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah ubudiyah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-ashir yang ke-10 Fanifidin masih bersama Ibnu Qayyim. Innal ilma jazib fa wasala ila sa'adatiha allati khuliqat Ilmu akan menarik pemiliknya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal mal hijabun. Adapun harta justru menjadi penghalang. Mu'ad bin Jabal adalah pemimpin para ulama di hari akhirat, di hari kiamat. Ia berada di hadapan yang lainnya di, hari kiamat nanti. Karena kepemimpinannya di dalam ilmu, Mu'ad bin Jabal yang yang paling tahu tentang halal dan haram. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Adapun orang-orang kaya tertinggal di belakang. Yang mana orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya itu fitina azan Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ilmu amal harta bisa menjadi hijab yang menghalangi seseorang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia itu terhalang kebahagiaan dengan harta. Akhirat ia akan terhambat dari masuk ke dalam surga. Dan celaka kalau hartanya justru menyeretnya ke dalam neraka ekonomi Al-Hadi Asyar yang ke-11. Anna ghina ajal min ghinal mal. Kekayaan ilmu lebih mulia daripada kekayaan harta. Kaya ilmu lebih mulia daripada kaya harta. Karena hakikat kaya itu apa ibnu Fitin? Kaya hati kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisal ghina bi kasratil arab walakin al ghina ghina nafs. Ya, yang namanya kaya bukan karena banyaknya materi, tapi kaya itu adalah kaya hati. Mengubayi membawakan sebuah syair itu bila malin alin anin nasi kullihim wa innal ghina al-ali anis syai'i labihi. Aku kaya tanpa harta. Bisa orang kaya tanpa harta? Bisa seseorang kaya tanpa harta. Nah, ini syair ini menjelaskan kepada kita seorang berkata di dalam syairnya ini, "Wani itu bilang malin, aku kaya atas harta. Anin nasi kulihim, dan aku tidak membutuhkan manusia-manusia. Wa innal ghina la ali, sungguhnya kekayaan yang paling tinggi adalah apa? Ani syai'i labihi. Yang tidak butuh sesuatu. Bukan apa? Kaya dengan sesuatu. Karena kita akan bergantung kepada sesuatu itu. Nah ini tidak kaya lagi namanya. Tapi kaya itu adalah rina anisyai. Yaitu kita tidak butuh lagi. Ya. Nah demikian Ibn Fiddina Azan ya Allah wa iya dunia. Astani asyar yang ke-12. Annal mal yasta'bidu muhibbahu. Sahi wa sahibahu. Wa yaj'aluhu abdan lahu. Harta akan memperbudak orang-orang yang mencintainya atau pemiliknya dan menjadikannya sebagai hamba budak bagi harta itu. Bagaimana sabda Rasulullah, "Ta'isa abdud dinar buat dirham." Ya, merugilah, malanglah kata Nabi, hamba dinar dan hamba dirham. Wal ilmu yasta'biduhu li rabbih wa khaliqihi. Adapun ilmu membuat dia menjadi hamba Allah, hamba penciptanya, hamba Rabbnya. Demikian Ibn Fitir, rahimani wa rahimakumullah. Fahuwa la yadu'uhu illa ila ubudiyatillah. Ilmu tidaklah mengajak kecuali kepada ubudiyah. Karena ilmu itu sendiri, menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah. Bahkan ibadah yang paling mulia. As-Sarif Asyar. Yang ketiga belas anna qimatal ghina anna qimatal ghina apa amma ki anna qimatal ghani mala maluhu ya nilai seorang kaya itu pada hartanya wa qimatul alim ilmuhu adapun nilai harga seorang alim itu adalah il ilmunya wal alim la tazulu qimatuhu orang alim Layaknya tadi apa? Ilmunya. Tidak akan hilang, tidak akan luntur, tidak akan berkurang nilainya. Maka semakin lama semakin bertambah nilai ilmu itu. Adapun harta Ibn Fiddin Bal kita zayu di daiman Bahkan ilmu itu terus bertambah Adapun harta Makin lama makin berkurang Grafik harta itu seperti gunung Ibn Fiddin Kalau sudah sampai di puncak Maka akan turun Ila asfali sabilin. Coba lihat banyak orang kaya tiba-tiba jadi apa? Gak Bangkrut miskin. Gak punya apa-apa. Bahkan bukan itu saja, sampai terhutang-hutang dia. Tapi ada berilmu, adakah orang berilmu langkah tiba-tiba jadi orang tolol? Iman Isidik, salah satu nikmat Allah atau seorang alim adalah Allah menjaganya dari ketikunan. Jarang kita dengar sejarah seorang alim ulama yang jadi bikun di akhir usianya. Nah demikian yang Fitin. Nah, azan ya Allah. Jadi ilmu itu terus ber, bertambah dan terus dikenal yang Fitin. Nah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Warabi Rabi Asyar yang ke-14 anna hubbal ilma wa talabahu aslu kulli ta'ah wa hubbud dunya wal mal wa talabu wa talab wa hubbud dunya wal mali wa talabahu kulli Cinta ilmu, menuntut ilmu adalah sumber segala ketaatan. Karena ya kaidah yang disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari apa? Al, al, al ilmu qabla al qawli wal wal amal. Ilmu adalah dasar perkata ber, uh, sebelum berkata dan ber, beramal. Jadi ilmu merupakan sumber dari segala ketaatan. Adapun cinta dunia, cinta kepada harta dan mengejar harta adalah aslul kulli sumber dari segala keburukan. Banyak orang yang menjadi hina karena ya mengejar il, apa namanya? harta. Al-Khamis Asyar yang ke-15 Anna jauharal ilmi uh, eh, jauharal mali min jinsi jauharil badan wa jauharul ilmi min jinti jauhari roh. Semilau dari harta itu adalah semilau badan. Gemerlapnya gemerlap badan, yaitu lahiria yang nampak. Kalau orang berharta itu nampak dari apa? Ya, dari penampilannya, kan begitu ya? Dari titiknya makmur dia, kan begitu ya? Nampak secara lahiria yang kembali faedahnya kepada badan dan jasad kasar. Adapun uh, eh, ilmu ifanifidin, ya, cahaya ilmu itu, kemilau dari ilmu itu menjadi jauh hari ruh. Yaitu apa? Kembali kepada ruh. Ya, kembali kepada ruh. Yaitu ruhnya yang bercahaya, jiwanya yang bercahaya, hatinya yang ber cahaya ikhwan fitin. Azan ya, ya, ya Allah wa iyyakum jami'an. As-sadis asyar yang ke-16 annal alim law urida alaihi bihadhihi min al-ilmi ad-dunya bima fiha lam yardaha iwadan iwadan an ilmihi. Seorang alim kalaulah ditawarkan kepadanya ya diganti ilmunya itu dengan apa? Dunia dan seisinya. Lam yardaha iwadan an ilmihi. Dia tidak akan mau ilmunya itu jadi ganti bagi harta. Wal ghaniyul aqil idza ra'a syarfal ilmi wa fadlihi bil ilmi wa kamalihi yawad law anna law anna ilmahu bi ghinahu ajma. Adapun orang kaya, orang kaya yang bijak apabila dia melihat kemuliaan ilmu itu keutamaannya, kesempurnaannya, dan melihat kehormatan orang yang memiliki ilmu, maka dia berharap kalau hartanya itu bisa digunakannya untuk memperoleh ilmu ter tersebut. Bahkan dia rela semua hartanya mungkin dia gantikan untuk memperoleh ilmu itu. Tapi orang yang berilmu tentu tidak akan mau ilmunya diganti dengan harta. Ya, ilmunya diambil dia jadi bodoh, Kemudian dia memperoleh harta, nggak mau dia. Tapi orang kaya, ya yang bijak tentu dia mau karena harta bisa di, dicari di kemudian hari. Adapun ilmu, tentunya iman Fiddin Azan ya Allah wa jami'at kita harus bersusah payah baru kita peroleh ilmu tersebut. Astabi Ashar yang ke-17. Ma'afa Allahu ahadun Ma'ata Allah ahadun qattu illa bil ilmi. Tidaklah seseorang mentaati Allah kecuali dengan ilmu. Wa amatu wa amatu may yasihi inna may yasihi bil mal. Adapun kebanyakan orang-orang yang mendurhakai Allah itu mendurhakai Allah karena harta. Dengan sebab harta. antara alim yang ke-18 yad'un nas ila Allah bi ilmihi. Orang alim mengajak manusia kepada Allah dengan ilmunya. Wajah mal, adapun orang yang mengumpulkan harta orang kaya, mengajak mereka kepada dunia dan hartanya. Atas asyar yang ke-19. Ghinal mal, kot yakunu sababu halagihi. Kekayaan harta bisa menjadi sebab kebinasaan dan kehancuran seseorang. Wa amma ghinal ilm, fasababu najatir rajuli wa hayatihi wa najatu ghairihi wa hayatihi. Adapun kaya ilmu adalah sebab keselamatan dan kehidupan seseorang dan keselamatan dan kehidupan orang orang lain. Wa nas idza ra'au manusia apabila melihat seorang ahli ilmu maka mereka akan menghormatinya, akan berkhidmat untuknya. Nah demikian yang Fiddin. Rahimani wa rahimahumullah. Nah kemudian yang ke-20 yang terakhir. Lazzat. Lazzatul ilm. Adalah lazat akliyah ruhiyah. Kelezatan ilmu Ibn adalah kelezatan ruh. Kelezatan akal. Kelezatan ruh. Yang ini adalah tusbihu lazatul malaika. Kelezatan yang dirasakan oleh malah malaikat. Ini kelezatan ilmu. Adapun kelezatan harta adalah kelezatan wahmiyah, bahimiyah. Kelezatan yang semu dan bahimiyah. Yaitu kelezatan seperti hewan ternak juga makan, minum dan lain sebagainya juga dirasakan oleh hewan hewan ternak hewan ya, itu. Fa inna sahibuha karena sahibul mal iltazza bi nafsi jam'ihi wa tahsilihi merasa lezat karena mendapatkan harta tersebut dan memperolehnya. Fatilka lantah wahmiyah hialiyah. Itu adalah kelezatan yang semu. Coba lihat. Kalau kita mengumpulkan harta, sudah ada harta di hadapan kita, bosan kita. Ya. Enaknya, lezatnya waktu mengumpulkan saja, waktu dapat seperti makan. Sudah lewat kerongkongan, ya sudah selesai. Itulah yang lezat wahmiyah, bah bahimiyah. Tidak, bukan merupakan kelezatan yang hakiki. Adapun kelezatan, kelezatan ilmu Ifidin adalah kelezatan yang yang hakiki. Ya, dan apabila seorang penuntut ilmu sudah merasakan kelezatan ilmu itu, ya maka dia telah berada di atas jalurnya. Dia, dia tidak akan meninggalkan, dia tidak akan keluar dari jalur tersebut. Jika dia sudah merasakan kelezatan dari ilmu itu, ikhwanifidin. Azan ya Allah Nah demikianlah 20 ya e, perkara atau sisi di mana ilmu itu lebih utama daripada harta. Oleh karena itu karena kita rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita merasa kuat, ya menjadikan ilmu kita atau menjadikan harta kita sebagai ganti dari ilmu. Ya, lebih fokus kepada harta dan mengabaikan menuntut ilmu. Akhirnya keluar dari status sebagai penuntut ilmu, menjadi orang orang awam. dari nah, demikian. Janganlah antum ya kali-kali turun derajat jadi orang orang awam apa dipimpin. Azan ya Allah wa iya Baik. Nah, demikianlah faedah yang dapat kita sampaikan pada ya pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi pertegaslah status antum menjadi seorang penuntut ilmu yang benar-benar menuntut ilmu apapun profesi antum. Baik pesan sini kita lanjutkan kajian kita insya Allah pada hari ini. Kita sudah sampai poin yang ke-9 atau nomor 9 dari tanya jawab kitab I'lam Sunnah I'lam Sunnah al Mansurah. Pada poin yang lalu kita telah menjelaskan tentang syurutul ibadah. Ada syurutul wujud, ada syurutul qabul. Syartul wujud adalah sidqul azimah. Syartul qabul ikhlasun niyah dan muwafaqatus syara'. Pada poin yang kesembilan ini penulis menjelaskan menguraikan satu persatu syarat-syarat tersebut. Dimulai dari sidqul azimah. Ma huwa sidqul azimah? Apa itu sidqul azimah? Jawabnya adalah huwa tarkul kasal, tarkut takasuli wa tawani. Wa badlul juhdi fi ay saddiq qawlahu bi fi'lihi. Yaitu meninggalkan takasul, bermalas-malasan, Wa tawani, mengundur-mundur, Itu di azimah itu menuntut kita untuk bergairah dan bersungguh-sungguh. Lawannya adalah bermalas-malas dan mengundur-mundur. Ya atawani berlambat-lambat, menunda-nunda. Serta badul juhdi mengerahkan segala kemampuan Badrul Juhdi artinya mengerahkan segala kemampuan yang ada dalam rangka untuk membenarkan perkataannya dengan per perbuatan. Karena hatafal ilmu bil hatafal ilmu bil amali. Ilmu menghubungi harta. Baik ajaba wa illa tahal. Kalau dijawab, maka terjadilah percakapan. Kalau tidak, ilmu akan lari. Ya, kalau dijawab, maka akan terjadilah komunikasi, akan nyambung dia. Kalau tidak, maka ilmu akan lari bonifiti. Jadi ilmu konsekuensinya adalah amal. Ayusabdiq qawlahu bifi'lihi untuk membenarkan perkataannya dengan perbuatannya. Perkataannya uh, yaitu anak muslim, aku seorang muslim. Maka dia harus benarkan per, perkataannya itu, yaitu anak muslim, aku seorang muslim. Yaitu dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, dan menunaikan haji jika dia telah mampu mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun Hai eh, orang-orang yang beriman mengapa kamu katakan apa-apa yang tidak kamu lakukan sungguh besar kemurkaan di sisi Allah apabila kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan Allah Subhanahu wa taala telah mengecam orang-orang Yahudi karena hal ini Amuruna nasa bil birri wa tantawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala ta'qilun Apakah menyuruh manusia kepada kebaikan dan kamu melupakan diri kamu sendiri sementara kamu membaca Alkitab tidakkah kamu berpikir Allah mencela orang-orang Yahudi karena mereka termasuk golongan yang berilmu tapi tidak beramal. Mereka masuk ke dalam golongan al-maghdubi alaihim. Jadi kesesatan Yahudi adalah al-ilmu bila amal. Jadi kesesatan Nasrani adalah al-amalu bila ilmu. Yahudi sesat karena berilmu tapi tidak beramal. Ya, orang-orang Nasrani sesat karena beramal tapi tidak berilmu. Maka kita di dalam rangka membenarkan perkataan kita dengan perbuatan, maka kita harus benar-benar beramal. Tarkut takasul wa yang meninggalkan rasa malas dan mengundur-undur serta mengarahkan segala kemampuan untuk beramal. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun Bagaimana tafsir yang dikemukakan oleh para mufassirin berkaitan dengan kata liya'budun? Ayyuhiduni fil ibadah. Ya mentauhidkan Allah dalam i, ibadah. Jadi ada tauhid, ada i, ibadah. Bagaimana antum menunjukkan tauhid antum dengan ibadah hanya kepada Allah semata? La ilaha illallah. Ada nafyu dan ada isbat. La ilaha. Ini apa? An-nafyu. Penafian. Kita tidak beribadah. Tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Illallah ini adalah isbat. Menetapkan ibadah kita itu hanya kepada Allah. Oleh karena itu ini dikatakan oleh para ulama sebagai rukun la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. Jika ada seorang yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, Tapi dia juga tidak menyembah Allah. Apakah terpenuhi la ilaha illallahnya? Ya tentunya tidak ya Bani Jadi tauhid itu ditegaskan dibuktikan dengan apa? Dengan ibadah. Illa liya'budun. Jadi kita harus beribadah. Karena manusia diciptakan untuk ibadah. Untuk menunjukkan, membuktikan ubudiahnya, penghambalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan sidqul azima, ya, yaitu apa? Tarkut takatul wa tawani wa badlul juhdi. Meninggalkan rasa malas, mengundur-undur serta bersungguh-sungguh untuk membuktikan kebenaran ucapannya dengan perbuatan ibadah fitih. Azani Allah wa iya Ya, kalau antum seorang muslim maka lakukan ibadah dan di dalam melakukan ibadah hendaklah antum ikhlas Menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah. Dan janganlah kau beribadah kecuali dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuan kita diciptakan hadir di dunia ini. Kemudian ma makna ikhlasun niyah? Ma makna ikhlasin niyah? Soal yang ke-10, apa makna ikhlasin niat? Mengikhlaskan niat. Huwa ayyakuna muradul huwa ayyakuna muradul abdi bijami akwalihi bijami akwalihi wa amalihi Al-Zahira wal batinah ibtigha'a wajihillah Yaitu hendaknya tujuan maksud seorang hamba dari seluruh ucapan dan amalnya lahir maupun batin hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari ikhlas. Menunjukkan semua amalan itu melakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama, yaitu din di sini maksudnya ketaatan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Lail ayat 19 dan 20, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la." Alladhi yuti malahu yatazakka. Orang-orang yang memberikan hartanya, yang menyedekahkan hartanya untuk menyucikan dirinya, untuk bersihkan diri. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan memberikan rezeki itu, memberikan nikmat itu yang harus dibalasnya Artinya dia tidak mengeluarkan harta itu karena untuk membalas kebaikan orang lain. Dia semata-mata mengeluarkannya illa batigha awajihi rabbihil a'la. Dia mengeluarkannya semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala tamdud tasattir. Janganlah kamu memberi dengan mengharapkan balasan yang lebih lebih banyak ya wala tamnun tastakfir. Janganlah kamu memberi dengan tujuan ya mendapatkan nanti kalau saya beri nanti balasnya kan lebih banyak. Ini ini pedagang namanya. Ya kita tidak berdagang seperti itu. Ya, perdagangan akhirat bukan seperti itu. Ya, kita memberi tanpa mengharapkan apapun dari pemberian kita itu. Hanya mengharapkan apa? wajah Allah Subhanahu wa taala yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala wa ma li ahadin indahu min ni'mati tujza illa batigha'a wajhi rabbihil ala dan tidak ada padahal tidak ada seorang pun yang memberikannya nikmat itu yang harus dibalasnya melainkan semata-mata dia mengeluarkan hartanya itu ibtigha'a wajhi rabbihil ala mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Nah demikian Ibn ya. Jadi maksudnya ini adalah dia tidak memberikan karena sebagai balasan atas pemberian orang orang lain. Ya. Karena kalau memberikan karena apa namanya untuk membalas kebaikan orang lain, ya di situ ada nilai apa namanya? Ya, kita katakan ada tujuan-tujuan tertentu. Ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, dia memberikan karena diberikan. Nah, yang terbagus, yang terbaik adalah dia memberikan tanpa mengharapkan apapun dari pemberiannya. Itulah dia puncak dari keikhlasan ikhwanifidin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Dan sungguhnya kami Inna innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan kalian makan semata-mata mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa', kami tidak mengharapkan dari kamu balasan, ganti, dan tidak juga ucapan terima kasih. Walaupun itu merupakan kewajiban orang yang diberi. Man la yashkurinnas la yashkurillah. Ya. Barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kewajiban orang yang diberi makan adalah mendoakan orang yang memberi makan. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an mendoakan keberkahan dan ampunan untuk untuk orang yang memberi makan. Namun orang yang memberi makan tidak boleh mengharapkan apapun ya dari orang yang telah diberinya. Inna manut'imukum meliwajihillah. Ini adalah puncak dari keikhlasan ya, Fitik. Dan sungguhnya kami memberi kalian makan. Ya, khususnya pada bulan Ramadan ini Ibnu Fitik, kita sering memberi makan orang berbuka. Maka janganlah kita memberinya supaya dipuji, ya supaya mendapatkan ucapan terima kasih atau mendapatkan balasan bahwa oh, nanti di, kita diantar juga. Nah, jangan. Ya, memberi semata-mata ikhlas lillah, tidak ada embel apa-apa di belakangnya. walatam non tastatir. Jangan memberi karena untuk ya dengan tujuan agar mendapatkan balasan yang lebih banyak. Maka yang diberinya juga dipilih-pilih kan begitu ya. Malah kalau sebulan diberi biasanya baliknya lebih banyak. Ya seperti sebab sekarang ini mengadakan pesta perkawinan walimah. Ya dibuat hidangan diundang itu semua. ini kalau sebulan diundang ini dia amplopnya besar ya, Dengan tujuan ikhlas nanti. Syukur-syukur kalau untung. Nah jangan. Memberi makan ikhlas kepada fitin. Azan ya Allah wa jami'an. Lillah. Ibtigha awajhi rabbihil a'la ya liwajhillah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya semakin tinggi nilai keikhlasan kita, maka semakin besar juga pahala yang kita peroleh. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya kami tidak menghendaki dari kamu balasan ataupun ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih. Wakala ta'ala walaupun kita katakan bukan artinya orang yang diberi makan wah dia kan enggak perlu doa, nggak perlu ucapan terima kasih. Ya. Bukan seperti itu. Kewajiban itu yang diberi makan bagaimana? Apa kata Nabi? Barang siapa yang dibuat kepadanya kebaikan lalu dia mengucapkan jazakallahu khairan maka ablaqati istana Barang siapa diberi eh, barang siapa yang diberi suatu kebaikan maka hendaklah dia balas kebaikan itu dengan yang semisal atau kalau tidak, minimal dia ya pak Ibn Ya, nah demikian pula bagi orang yang diberi. Dia harus bersyukur. Man la yaskurin nas, la yaskurillah. Namun bagi yang memberi, jangan diharapkan apa-apa. Ya, jangan dia menggerutu kalau misalnya, wah ini ulang nggak tahu berterima kasih. Sudah dikasih dia diam saja dia. Nah, jangan seperti itu. Ya. Nah, kalau diucapkan doa alhamdulillah, itu kebaikan di atas ke kebaikan ya, Ibnu Fitin. Azan ya Allah wa iya tujuannya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka na yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. berarti siapa yang menghendaki harsal akhirah hasil akhirat panen di akhirat ya barang siapa yang menghadapi panen di akhirat nazid lahu fi harsi kami akan menambah jumlah panennya. Barang siapa yang ingin panen di akhirat, kami akan tambah jumlah panennya. Barang siapa yang menghendaki panen di dunia, kami berikan baginya panen di dunia ini. Namun apa? Jangan harapkan asum panen nanti di akhirat. Pemalahutul akhirat ini nanti dia tidak akan dapat bagian nanti di akhirat kepada fitin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka yuridul ajila ajalna lahu fiha ma nasya. Liman nurid Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki ajilah balasan yang segera di dunia dari amal kebaikannya, ya seperti orang-orang kafir mereka berbuat kebaikan, barangkali Allah Subhanahu wa taala segerakan balasannya di di dunia. Namun di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Ajalna lahu fiha, kami akan segerakan balasan itu kepadanya. Mana mana nasya, mana nasya, ya kehendak kami lima nurid kepada orang-orang yang kami kehendaki. Berkaitan dengan masyiah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan balasannya itu terpulang kepada kehendak Allah. Siapa yang akan diberikan itu juga terpulang kepada irada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang menghendaki ajilah. Itu balasan kontan di sini. Tapi segerakan. Balasannya menurut kehendak kami berapa kadarnya dan siapa yang kami kehendaki. Kata Allah. Tapi barang siapa yang menghendaki Ibn Fiddin Rahimah Waman aradal akhirah wasaha wasa'alaha sa'yaha. Barang siapa yang menghendaki akhirat dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, wa huwa mu'min, wa huwa mu'minun, sementara dia adalah seorang mukmin. Maka bagaimana? Faulaika kana sa'yuhu maskura. Mereka lah orang-orang yang usaha mereka itu akan disyukuri. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya ya Pasti akan memberikan balasannya. Tidak berkaitan dengan kehendak dan siapa yang diberikan itu balasan di akhirat janji Allah pasti ya itu barang siapa yang menghendaki Allah akhirat adapun balas yang menghendaki balasan di dunia itu masih berkaitan dengan masyiah dan iradah apa kata Allah maka yuridul ajilah barang siapa yang menghendaki balasan segera di dunia kontak cepat ya ajalna lahu kami segerakan tapi Mana sya? Balasannya ya kehendak kami. Kemudian apa? Lima nurid bagi yang kami ke kehendaki. Ruang kana wa makana wa man al-akhirah wa sa'ala sa'yaha. Apa kata Allah wa huwa mu'min kana sa'yuhum mashkura. Mereka lah orang-orang yang usahanya akan di ya akan diberi balasan, akan disyukuri atas amal yang telah dilakukannya Ikhwan Fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Dalam hal ini oh, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Ahmad dari uh, Ubay bin Kaab radhiyallahu taala anhu Rasul bersabda basyir hadhil ummah bis bisana bis sana'i Berilah kabar gembira kepada umat ini dengan hadiah astana hadiah dan rif'ah derajat yang tinggi kedudukan yang tinggi wa nasr wa tadkin dan kemenangan serta kekuasaan fil arti di atas muka bumi. Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Pahala dan eh, kedudukan yang tinggi, pertolongan dan kemenangan di dunia. Siapa? Bagi siapa? Paman amila minhum amal al akhirah dunia lam yakun lahu fil akhirati min nasib yaitu orang-orang yang beramal lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah ini sini, "Faman 'amila minhum" Barang siapa yang beramal di antara di antara mereka itu kata Rasulullah, amal akhirat dunia, amalan akhirat untuk dunia. Amalan akhirat untuk dunia. Itu dia mengerjakan amalan akhirat tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ya keluar-keluarnya saja sih perjuangan memperjuangkan Islam yang sudah duduk dapat dunia ya sudah lupa. Tujuannya ternyata tujuannya ternyata apa? Dunia. Dia menunggangi amal akhirat untuk mendapatkan dunia ya konflik. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah di sini? Lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Maka dia tidak akan dapat bagian apapun nanti di di akhirat ikhwanifidin. Azan ya Allah iya, Nah ini hadis ini memberikan kepada kita satu <clears throat> faedah yaitu kabar gembira dari Rasulullah kepada orang-orang yang ikhlas di dalam mengamalkan agamanya. Maka dalam satu asar disebutkan dari Imam Malik, maka lillahi baqa." Barang siapa yang mengamalkan lillah, mengamalkan satu amalan itu lillah, dia akan apa? Baqa. Artinya apa? Dia akan abadi. Amal itu akan abadi. dikenal Ya, bermanfaat, berfaedah bagi umat manusia. Itu orang yang amalnya lillah. Ya, dalam satu riwayat dikatakan maka lillah kan Allahu lahu. Barang siapa yang lillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Allah akan menolongnya. Kan Allahu lahu. Allah akan selalu bersamanya. Ini orang-orang yang ikhlas, ikhwan Azani Allah wa Allah akan menolongnya. Ya, jadi ketulusan hati berupa ikhlas di dalam amal merupakan kunci kemenangan bagi umat ini. Ya, Rasul mengatakan basyir hadil ummah bisana'i warif'ah wan nasr wa tamkin fil ardi. Ya berikan berikanlah kabar gembira kepada umat ini berupa apa? Pahala, kemudian derajat yang tinggi, kemudian kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi bagi orang-orang yang ikhlas. Oleh karena itu coba lihat surat An-Nur ayat 55. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa'adallahu alladziina amanu oh, dan seterusnya. Di akhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya'budunani wa la yusyriku nabi syai'a. Adalah mereka menyembah aku semata dan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu yang lainnya. Kembali kepada at-tauhid wal ikhlas wa Allah. Itulah syarat kemenangan, syarat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu, ya kita tidak akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan baik diri kita maupun umat ini. Baik Ibn Fidin, itulah yang dimaksud dengan ikhlasun niyah. Kemudian ma huwa asy-syar'u alladhi amara Allah ta'ala an la yudana illa bihi apa maksud syariat yang telah Allah perintahkan agar kita tidak boleh tidak beragama kecuali dengannya? Jawabnya adalah Ya al-Hanifiyah Millah Ibrahim Maksudnya adalah Hanifiyah Millah Ibrahim Agama Ibrahim Agama Tauhid Yang dibawa oleh para nabi sebelumnya dinut tauhid. Itulah di Al-Hanifiyah. Rasul mengatakan nama bu itu bil hanifiyah tisamha. Sesungguhnya aku diutus dengan membawa agama Hanifiyah. Al-Hanif adalah al-ma'il ila tauhid anis syirki. Atau al-ma'il anis syirki ila tauhid. Yang condong kepada tauhid dari syirik yaitu menjauh kepada syirik, menjauh dari syirik, mendekat kepada tauhid. Itulah dia al-hanif. Hanif al-manif anis syirki, ya menjauh dari syirik. Mendekat kepada apa? Al-ma'il ila tauhid, mendekat kepada tauhid. Itu hak ah, agama al-hanifiyah kepada kita. As-samha. Ya udah, sesuai dengan fitrah. Itulah sifat karakter dari syariat Islam ini. Oleh karena itu disebut Hanifiyah. Rasul menyebut syariat yang dibawanya dengan sebutan Hanifiyah. Innama bu'istu bil Hanifiyah. itu agama tauhid, agama fitrah, astamaha, yang mudah. Millah Ibrahim, agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam. Qala tabaraka wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Jadi Allah mengatakan apa ghayra dinillahi yabghur wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Apakah selain agama Allah yang kalian cari? Padahal telah tunduk kepadanya apa-apa yang ada di langit dan di bumi, suka maupun tak suka. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan apa tauhid rububiyah kepada aban tauhid ulu iya untuk tunduk menjadi seorang muslim Allah mengatakan apakah kamu mencari ingin mencari agama selain din Allah artinya tidak mungkin untuk mencari kalian mencari menemukan agama selain agama Allah yang benar-benar diridhoinya yang benar-benar mengantarkan kamu kepada kebahagiaan dunia dan akhirat sementara telah tunduk kepadanya suka maupun tidak suka apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Muslim ada dua. Walahu aslama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Muslim ada dua. Muslim kauni, muslim syar'i. Muslim kauni apa? Semua semua yang ada di alam semesta ini adalah tunduk kepada Allah. Tidak ada yang keluar dari apa kehendak Allah satu orang pun. Satu makhluk pun, sekecil apapun makhluk ini tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Ya tidak akan keluar dari ketaatan kepada Allah secara kauni. Adapun syar'i, muslim syar'i yang itulah Allah menciptakan neraka dan surga. Ya. Jadi tunduk kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, menjauhi larangan-larangannya, menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dengan beribadah kepadanya, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين Muslim syar'i ini adalah muslim yang melaksanakan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sebagai manusia, yaitu apa? Menjadi hamba Allah. Ya, seperti yang kita bacakan dua ayat yang kita bacakan tadi. Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Muslim yang telah bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inilah dia muslim syar'i. Adapun muslim kauni ya semua semua makhluk adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu asnamu fis samawati wal ardi tau'an wa karha. وقال تعالى ta'ala wa من yarghab min an millati Ibrahim illa man Dan tidaklah benci kepada milah Ibrahim melainkan orang-orang yang telah menggolimi dirinya sendiri. Safiha nafsah yaitu menggolimi dirinya sendiri. Astafa, safah Dikatakan bahwa ini turut berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang membenci agama Ibrahim. Apa apa agama Ibrahim Ustaz Fiddin? Apa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Agama tauhid. Hingga beliau disebut sebagai apa? Bapak tauhid. Abu Muwahidin. bapak orang-orang Muwahhidin. Dialah umat ya, umat walaupun satu orang yang membawa risalah tauhid pada zamannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wa may yarghab millati Ibrahim illa man nafsa. Dan dalam orang-orang yang membenci milah Ibrahim, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, melainkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahil. Zaluman jahula, zalim lagi jahil. Oleh karena itu hati-hati orang-orang yang menuduh muwahhidin dengan tuduhan atau dengan gelaran-gelaran seperti Wahabi, atau sejenisnya. Ya, mereka tuduh, mereka juluki orang-orang yang membawa dakwah tauhid, dakwah yang juga disuarakan dahulu oleh Nabi Ibrahim yang telah berdoa Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajidubni wa baniya an na'budal asnam Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan ber hala. Apapun bentuk berhalanya, kubur yang disembah. Nah, datanglah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengembalikan manusia kepada real tauhid. Memberantas syirik, budaya syirik, bid'ah dan khurafat. Jadi ikuti oleh para penuntut ilmu, para ulama, doa, menyebar menyebarkan dakwah tauhid ini ke seantero alam Lalu datang orang-orang mansamihan nafsah, orang-orang yang menggolimi dirinya sendiri, orang-orang bodoh, mereka menyebut orang-orang ini sebagai apa? Wahabi, hati-hati itu, Wahabi itu. Ada di satu daerah kalau ada disebut Wahabi seperti hantu, takut sekali dia. Wahabi sesat, madat kelima dan lain sebagainya. Ini Allah mengatakan hati-hati manifidin wa mayyar wa mil an millati Ibrahim illa man sabiha nafsa. Ya, kecuali orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wa qala ta'ala Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya agama itu dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, tidak diterima agama selain Islam. Inna dina indallahi Islam. Sehingga agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wa mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar." Tidak ada satu orang pun dari umat manusia ini Yahudi maupun Nasrani. Lalu dia mati sementara belum beriman kepada agama yang aku bawa yaitu Islam illa kana min ahli nar kecuali dia termasuk penghuni neraka yang menifidin. Azani Allah wa iyyakum Ya, jadi tidak diterima agama selain Islam. Tidak ada persaudaraan agama. Karena konsep persaudaraan agama adalah konsep sufi. Ya, sufi memiliki konsep wihdah, tiga wihdah. Wihdatul syuhud, wihdatul wujud, dan wihdatul adian. Ini konsep sufi falsafah sufi. Tiga wihdah. Wihdatul wujud, wihdatul syuhud, dan wihdatul adian. Jadi ujung-ujungnya semuanya muslim, semuanya mu'min, semuanya adalah hamba Allah. Ya secara kauni. Mereka tidak membedakan antara kauni dan syar'i. Semuanya muslim. Semuanya adalah benar. Semua agama benar. Karena hakikatnya mereka semua menyembah Allah. Kalau sudah wihdatul syuhud, wihdatul wujud. Wujud semua yang ya, ah, wujud yang semua yang ada ini adalah satu. Apa yang dilihatnya adalah satu yaitu Allah kata mereka ini konsep sufi. Maka apa? Yang disembah oleh orang-orang musyrik itu batu yang disembah oleh orang-orang musyrik, setan yang disembah oleh orang-orang yang kita katakan Buddha atau Hindu itu akhirnya adalah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Jadi sampailah mereka kepada konsep wahdatul adiyah, penyatuan agama. Agama itu satu. Nah ini adalah konsep kecil. ya konsep kafir. Ya, bisa mengeluarkan orang yang meyakininya dari agama Islam. Karena jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahi Islam." Wa may yabtaghi al-islam din Islam Islam dinan fala yuqbala min. Jadi tidak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan sama sekali konsep penyatuan agama. Ya, Rasulullah mengatakan tadi tidaklah ada satu orang pun dari umat ini demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Tidak ada seorang pun dari umat manusia, Yahudi maupun Nasrani, Ya. Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahad. Tidak ada seorang pun mendengar tentang aku dari umat manusia, baik Yahudi maupun Nasrani. Lalu dia mati sementara dia belum beriman kepada apa yang aku bawa, yaitu agama yang aku bawa Islam, tidak masuk Islam illa kana bin ahlin nar, maka dia termasuk ahlun nar. Rahimani wa rahimahullah. Karena Rasulullah diutus kepada semua umat manusia, Rasul mengatakan buistu ilal ahmari wal aswad. Aku diutus kepada semua bangsa, kulit hitam maupun kulit putih. Karena Nabi Rasul, Rasul juga mengatakan karena Nabi yub'atsu ila ila kaumih khasa. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa buistu ilal nasi amma. Sementara aku diutus kepada semua umat manusia. Ya, jadi agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat yang berlaku adalah syariat Muhammad. Sunnah yang berlaku adalah sunnah Muhammad. Walikulli minkum ja'al walikulli ja'alna syir'atan wa haja Dan bagi setiap umat kami jadikan syir'ah yaitu sunnah Wa min minhaj yaitu stabil. syariat dan cara penerapannya salat dan cara penerapan salat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia salat lima waktu sehari ke semalam ini syariat syariat Islam di antaranya adalah apa salat wa haja dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan tentang apa minhajnya yaitu cara penerapannya Sallu itu ra'aitumuni usalli kata Nabi. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh manusia salat dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui lisan Rasulnya bagaimana cara mengerjakan salat. Jadi tidak ada satupun yang ditinggalkan atau diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amlahum syuraka syara'u lahum min ad-din malam ya ya'zan bihillah. Apakah mereka menjadikan syuraka sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka sebagai agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin kepada mereka untuk membuatnya. Allah tidak tidak memberi, memberi izin kepada siapapun untuk membuat syariat. Karena produk syariat itu adalah satu. Pemegang patennya satu, yaitu apa? Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasul tidak berhak untuk membuat syariat, ya tidak berhak untuk membuat suatu syariat dan cara penerapannya. Ya, tidak boleh membuat suatu syariat ibadah dan membuat satu praktek atau tata cara ibadah tertentu selain dari yang telah dijelaskan oleh syariat Ibn itu oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dikatakan la na'budu illallah wala na'budullah illa bima Kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Jadi ibadah kita harus muwafaqah li Harus sesuai dengan syariat Allah. Walikul ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan bagi setiap umat, bagi setiap nabi telah kami jadikan baginya syariat dan cara penerapannya. Syir'ah yaitu syariat, sunnah minhaj as-sabil. Jalannya, bagaimana caranya? Ya, sunnah Nabi banyak. Menikah sunnah Nabi, salat adalah sunnah Nabi, saum sunnah Nabi. Nah, semuanya ada cara penerapannya ya Contohnya salat, ada salat juga pada masa Nabi Musa Wa aqimis salata li Ya, kata Allah langsung kepada Musa, wa ini salata li dan tegakkanlah salat, kata Allah kepada Nabi Musa li untuk mengingatku. Bagaimana salat Bani Israel? Samakah dengan salat kita? Tidak. Taubat Bani Israel, samakah dengan taubat kita? Tidak. Puasa ahli kitab, samakah dengan puasa kita? Tidak. Apa bedanya puasa ahli kitab dengan puasa kita? Ah, makan sahur ya, faslun faslun kata Nabi ya, ma bayna eh, siyami wa siyami ahli kitab akalatus sahur ya pemisah pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab apa makan sahur nah demikian ya, demikian juga sahur pada masa Nabi Isa apakah sama dengan sahur pada masa sekarang tidak dahulu tidak berbicara disebut sahur. ini nar ini nalar tulir rahmani sahur. Begini aku bernadar untuk Ar-Rahman satu tahun. Itu itu apa? Allah yukal Allah ukal limal yawma insya Itu aku tidak berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Jadi tidak berbicara puasa di siang dulu itu disebut puasa dahulu, menahan diri dari berkata-kata. Nah sekarang apakah itu disebut puasa? Tidak. Jadi setiap agama yang diturunkan Allah ada syariat dan ada cara penerapan yang khusus Ibn itu. Walaupun semua mengacu kepada satu dasar yaitu apa? Tauhid. Puasa pada pada zaman Nabi Musa juga harus dilakukan karena Allah. Tentunya dengan cara yang berlaku pada masa itu. Ya, puasa juga demikian pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Dilakukan harus ikhlas juga. Harus dengan tauhid. Oleh karena itu mereka semua Rasul mengatakan nahnu ma'asyarul anbiya banu Allah Ya kami para nabi Banu Alat. Ya, itu ibarat apa namanya? saudara seayah. Ya. Ummuna nah, eh, eh, Allah Rasul mengatakan uh, dalam hadis tersebut, "Nahnu ma'asyiral anbiya Banu Alat." Kami para nabi kata Nabi Rasulullah adalah Banu Alat, yaitu saudara seayah. Ayah kami satu tapi ibu kami ber, berbeda-beda. Yaitu apa? Dasar agama kami satu, yaitu apa? Tauhid. Syariat ber, berbeda-beda. ini kami kami Fiddin, azan ya Allah wa iya kejemiat. Ya Allah ibu hati ayat dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang hal ini ya tentang kewajiban kita kembali kepada syariat Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah dan itu tidak akan diterima suatu ibadah kecuali bimuwafaqati secara jika bersesuaian dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian Ibnu Fiddin, ya itu saja kajian kita pada hari ini. Eh, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang maratib di Islam, tingkatan-tingkatan agama Islam.